Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah barakallahu fikum. Kita masih pada seputar Naam barakallahu fikum. Apakah dikatakan marfu' ataukah tidak ucapan tabi'in? Kalau kemarin ucapan sahabat, nah, kemarin ucapan sahabat, kalau sekarang ucapan tabi'in dikatakan marfu' ataukah tidak kita lihat. Wa hal ma sahabi wa lam yathbut lahu hukm rafa' hal huwa hujjah amla Ini ya. Ya kan? Sekarang yang disandarkan kepada sahabat, siapa yang yang, yang nyandarkan? Tabi'in. Apakah sebuah ucapan atau sebuah asar ya atau hadis yang disandarkan kepada sahabat tapi tidak apa? Tidak memiliki hukum rafa' padanya apakah itu hujjah ataukah bukan nakul kita katakan fi hadza khilafun baina ahli ilm dalam masalah ini ada perselisihan di antara ahli ilm perhatian Bapak ya faminhum man qala bi anna hujjah sebagian mereka di antara mereka ada yang mengatakan hujjah ada yang mengatakan hujjah bisyarti alla yukhalifan nassan dengan syarat apa tidak menyelisih nas atau dalil wala sahabiyan akhar dan juga tidak menyelisihi sahabat yang lainnya. Fa in khalafan nassan ukhidha bin nassi. Kalau seandainya menyelisih nas atau dalil, maka ambillah dalilnya. Jangan menyelisih dalil kemudian antum ambil ucapan yang lainnya, ambil dalilnya. Karena kalau berseberangan dengan dalil tersesatkan itu. Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wa in khalafa sahabiyan akhar ukhidha rajih. Ternyata kalau ternyata berseberangan yang disandarkan tadi ternyata menyelisih. Sahabat yang lainnya ambil yang rajih, ambil yang pendapat kuat, ambil yang kuat. Ini pertama ya. Wa minhum man ada juga ada yang mengatakan inna qala sahabi laysa hujjah. Afan ya tadi. Nah, barakallahu fik mana tapi tabi'in ya. Jadi sekarang pembahasan masalah ucapan sahabat itu hujah atau bukan dan ya intinya itu. Ucapan sahabat itu hujah atau bukan? Sudah kita lewati dalam kitab mustalahul hadis kesimpulannya ucapan sahabat itu hujjah kalau tidak berseberangan dalil, tidak berseberangan dengan apa? Sahabat yang lainnya ada tambahan yang ketiga kalau ucapan sahabat tersebut adalah termasuk orang-orang fuqaha sahabat, ahlu fikihnya para sahabat. Karena apa? Karena nggak semua eh, barakallahu fikum Nah, tidak semua para sahabat itu mereka ilmunya sama ya. Nah, tidak semuanya ilmunya sama kita lihat. Inna qala sahabi laisa laisa hujjah. Ucapan sahabat itu bukan hujah katanya. Li'anna sahabinya basharonnya yajtahid. Karena yang namanya sahabat itu adalah manusia biasa. Dia juga beristihad. Wa yusib wa yukhti. Kadang benar, kadang keliru. Ini ucapannya. Wa minhum di antara mereka man kaul ada juga yang mengatakan al-hujjah min akwal sahabah kaulu Abu Bakar wa Umar. dirinti. Ada hujjah, ucapan sahabat itu hujjah kalau ucapannya Abu Bakar dan Umar saja. Mamlum. Yang pertama umum, ucapan sahabat hujjah dengan syarat tadi itu. Yang kedua bukan hujjah. Yang ketiga apa? Hujjah itu ada pada Abu Bakar dan Umar. Paham soalnya ya, Yusuf? Tiga pendapat ini paham perbedaannya. Nah, kita lihat. Hujjah itu kalau ada utana barakallahu fikum, ucapan-ucapan sahabat na barakallahu fikum adalah ucapan Abu Bakar dan Umar. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan iktadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Nah, ambillah petunjuk, eh? ambillah ambillah panutan, jadikanlah suri tauladan dengan dua orang setelahku siapa Abu Bakar dan Umar. Wa qala aidan in yuti'u Abu Bakar wa Umar yarsudu. Eh, Rasul juga mengatakan jika kalian mentaati Abu Bakar dan Umar niscaya kalian akan mendapatkan bimbingan. Nah, ini hadisnya barakallahu fikum Naam disebutkan di bawah itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Eh? Nah, barakallahu fikum yang kedua diriwayatkan oleh apa? Imam Muslim. Intinya dengan berbagai macam jalannya hadisnya sahih. Nah, kalau saya Muslim jelas, tapi sebelumnya yang tadi itu, enam iktadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar Umar. Nah, barakallahu fikum dikuatkan lagi dengan dalam sahih Muslim. Itu sahih cuman ingat, ini Nah, barakallahu fikum bukan berarti mengkhususkan. Hatta walaupun Abu Bakar dan Umar pun kalau menyelisih dalil bagaimana coba? Nah, kita wajib mengikutinya atau mengikuti dalil? Dalil. Wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat. Wa amma man siwahuma laysa qawluhu bihujjah. Ini perhatikan. Adapun selain keduanya, selain Abu Bakar dan Umar maka bukan hujjah. Ini pendapatnya juga kurang kuat. Kita lihat yang kuat. Walladhi yadharli anna qawla sahabi hujjatun. Yang nampak padaku kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan sahabat itu hujjah in min ahli fikih wal ilm. Ini. Nanti tiga syarat ini ya. Kalau sahabat tersebut termasuk ahli fikih dan ilm, termasuk ahli ilm dan ahli fikih, termasuk fuqaha sahabah. am ya? Naam. Wa illa falasab hujjah. Jika tidak maka bukan hujjah. Lianna ba'da sahabati kana ya na'am kana apa itu? Yafidu 'ala Nabi SAW wa yatalaqqa minhu ba'dal ahkam syar'iyyah. Dikarenakan sebagian sahabat dahulu, na barakallahu fikum, apa yafidu itu? Itu ada yang kurang atau memang kayak gitu fi'ilnya? Nah, bahwasannya sebagian para sahabat mereka dahulu mendatangi Rasulullah SAW dan juga mengambil ilmu dari beliau sebagian hukum-hukum syar'i. I. Wa huwa min padahal sebagian para sahabatnya bukan termasuk ahli fikih. Wa laisa min sahabah dan bukan pula termasuk ulama sahabat. Fa hadza la yakunu qawlu hujjah. Yang seperti ini ucapannya tidak dikatakan hujjah. Jadi memang semua sahabat masuk surga, semuanya surga. Cuman dilihat dari per individu itu kan macam-macam. Di kalangan sahabat sendiri pun ada yang apa? Yang hafalannya banyak, ya enggak? Ada juga yang di antara mereka sahabatnya mulia, cuman hafalan hadisnya sedikit misalkan. Paham ya? Sama-sama mengambil dari Rasulullah SAW. Ini bukan karena menjelek-jelekkan mereka, merendahkan mereka, tapi menilai dari sudut pandang apa per individu. Per individu kan seperti itu, tapi global semuanya mulia semuanya. Semuanya ahlu jannah kan itu. Naam. Wahadal qawlu wasatun bainal akwal. Ucapan ini adalah pertengahan antara pendapat-pendapat yang ada. Wahual qawlu rajih fi masalah. Yang mana itu adalah ucapan yang adalah pendapat yang rajah dalam masalah ini. Paham salah ya? Nah, dalam masalah ini, ya, pendapat yang rajih dalam masalah ini apa tadi pendapatnya? Pertama, kalau tidak berseberangan dengan dalil, kedua, kalau tidak berseberangan dengan ucapan sahabat yang lainnya, ketiga, kalau ternyata kalau sahabat tersebut termasuk ahli fikih dan ahli ilm Itu hujjah. Paham ya? Awan kalau fikum seperti itu. Itu kesimpulannya ya. Nah, insyaallah cukup sekian dulu yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala alhamdulillah alamin